Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyatu wasalasun. Ote makalah kang nomor 1 lan 30. Ya 30 siji an Hatim al Asam. Sangking Imam Hatim al Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atu. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti qadruha ing kadare arbaati asya sapa ila arbaatun kecuali wong papat minal ajnasi sing boro-boro jenis umum. mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sek utawa dingerteni apa Bidit tihi kelawan wali anesya biditihi kelawan wali anisa. Siji asyababu sifat nom. Layak rifu orang ngerti kodrohu yang kadari sabab. Sopo ilah syuhu cara wong sing tua tuwa. E ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki ai difaul makruhi tegese ora barang sing dikedingi. Misalnya roh rasane sikil ora butung tangan ora butung Layar ifu ora ngerti kodroha ing kadari afia soba ila ahlil balai kecuali wong sing duwe balak. Kala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadrul hina ing kadar kecukupan sapa ila ahlil fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misalnya wong di beras rong kilo itu biasa wae. Raro rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok no. <laughs> Wae kowe di tangan sikil ini kan si lelek biasa wae di diamputasi lagi kroso. Dibeli si lelek ya pen penting. Penting. Malah no barang serabut dilanggar kena aku melaku ya pen penting. Malah di salon barang aneh-aneh Si lelek kok to. Di salon penting kena aku melaku. Kena open roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sikil sing elek. Wa sihhatu lan sehat la yarifu ora ngerti terus yang kader sehat sapa ilal mardo kecuali sing loro Jamu maridin jamu yang loro ya ilas ahli saqom kecuali wong sing ini sifat loro Wal hayatu te urip ya rifu orang ngerti ngerti terus yang kader hayat sapa ilal mau kecuali biro pira wong sing mati. Niki sing penting terang lo niki nggih, nggih masalah kula niku tani niate teng terang lo tau Eh niku kalimat niku. Sampeyan balin malih. Fa inna inna ma yu'rafu nabo Biditihi. Nabo fa inna inna ma yu'rafu biditihi. Terus secara ulama-ulama hakikat, Allah gawe ireng yu ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng yu ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe gue buat niat gawe ireng, tapi ben itu kaidah wa biditihi bayanul asya. Di garis garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Iya. hitam. Eh, sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? putih. Maksudnya nggak eh, kalau kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern butuh di dibom nih, kalau teng sarang misalnya kita eh, kitab kubrel yakiniat ini cerita tahadus ini mas. Saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun. Fun uh, eh, Kubrel ya tentang Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan saya Trump dan Al Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua di bom di Syria. Itu uh, sebetulnya ilmu yang beliau utarakan gak lazim, hanya lazim ya gak ada yang aneh semuanya lazim sesuai konvensi ilmu-ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. E, di Indonesia misalnya lewat Mbah Basahal. Karena biaya-biaya kita juga punya utang utang sama ulama modern. Ya Joko santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Barang kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lah Dia ya iku piro? Isruna miskolan. <laughs> Mergo dene mau jadi kitab modern. Jadi raro konversi isruna napa? Miskolan. Niku ini jenenge geblek napa? Bareng takok iso jamak sholat piro? sitata asoro farsakon. Lah ya iku piro? sitata asoro farsakon. Eh, kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya Isiruna Miskolan itu per sama dengan misalnya sekian dinar. Saat dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,55 gram, ya kira-kira sekolah Miskolan sekitar 89 gitu. gram. Kalau 89 gram atau 84. Kue seneng zakat larang tak murah? Iki tak tes. Kue seneng nisab zakat larang pemurah. murah? larang medit berarti. Medit. Kalau efeknya itu kowe nak darah di wajib itu 69 gram, berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. uang wong milih sob larang itu mesti medit. Orang kok mungkin medit. Mesti medit. Alasannya ikhtiar tapi tetap sini itu. medit. Kalau orang tahu debat be wong kalah kecuali pisang debat be wong medit, wong mesti kalah kok. Mergo apa itu? Teke wong medhit tuh cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulat no, no? Hmm. Repot tuh medhit. Mari cepat kiamat. Kapan tak kita bedai? Ini penting kalau terang no. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekali berghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya sering cerita di sini saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al Fusunul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sana. Kelas pinter ini kelas kalian. Kelas dua aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah aliyah kurikulum. Wah pada no. <laughs> Ngeten bisa dirungok nontonan. Eh, di antaranya komentarnya saya Abdul Al Buti dalam kubrol kubrol yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng, kau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti itu. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jais Ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib eh, jais ya. Satu. Kowe rasa kuatir ngapalone angel wong iku karek malih agar bar ya. Tadi <laughs> ra perlu, dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke pitu itu ya sing pitu kan bolak-balik. Ya pitu kan diulang-ulang. Wujud terus it, enggak ya wujud sitok ya kidam bakok mukhalafatul khawatisi, kiamuru, bi i, kak ya, itu bocah Mustafa ya, pakaian bocah. kak ngitungnya piye ya, wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul khawatisi. Ya bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudro, iroda sama besor, kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Manawiyah berarti ya. Kan terus kudro. Pokoknya karek karek bentuk master napa? Karek bentuk napa? Master kalian isim faiz. Ndak irung tenan. Kau kena tahu hitam papan, orang di suarga mau dibiji malaikat. Sama saya tak bedai. Dari saya Romdon Al Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kok apa uang rata tau roh pangeran. Tapi baru kayak wali aneh itu luwe mukhal. <laughs> Kalau balen wali, wali aneh itu luwe mukhal. Akhirnya kita itu ngerti pengira Dulu saya itu ya rapati cocok mbek saya Romdon Al Buti. Karena aku itu termasuk orang para jadi roh roh ilmu aneh-aneh aku cocok. Mereka aku rasa itu ya roh pangeran. Kita anggap saya kok, iya saya naik dulu. Ya, karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi, Syekh Nawawi yang orang tafsir mundur Syekh Nawawi Al Bantani itu. Syekh Nawawi sepoi Syekh Nawawi sing uripe di ndi? Banten sing Mekah. Orang kayak ngait mau saya saya wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, sokoi ngono mbotenan ora aku ya raro roh nih Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, seneng kok kampanye. Pokoke saya Nawawi Yang jelas saya punya kenangan khusus sama saya Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwo bujo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bujo terakhir itu jika nomor itu. Paham ini, Apa? Mergo nom. <laughs> Terus muridnya paling alim pun termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lalu kula tahu banyak tentang sejarah saya. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bujuni, no. Ya ilmu ilmune. Jadi jadi ya jadi ya marisi ilmu ilmune ya marisi bujuni orang ada. Oh. Gak tahu dididik asal <laughs> Eh, tapi bocah paling nom kan ini gua akeh. Lama sini bocah akeh kan. Minimal papat. Tapi nak sing dirabi so limo so sepuluh Tapi perangkatan itu papat. lo mau turun durung aku rabi tak takut. Rabi ping 20. Tapi ra oleh langsung kan apa? Papat, papat asal payu, asal payu nasi gelem terus. Ya kagak payu alhamdulillah. Bukan kurang nggak tenan. Saya Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam, saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Sama masih ingat, beliau menghentikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jama'ah salbun. E, karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan saya Ramdan Abu setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nonton Misalnya saya bilang, rumah nomor, gue biasanya anak ilmu logika gue sakarmu deh. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah. Sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, Kowe latihan, latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Ya. dene ini ora tau mikir, pokoknya dia udah tawakal yang tadi mati, ngono tok dia ini pura-pura wali, gaya ini gaya wali dia, mau mikir gaya wali, mau mikir gaya apa? Ya nak wali tenan ra apa nak pancen males mikir terus piye. Nah kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah nak gak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecahlah anak arah lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Lu kok sebabnya pecah-pecah kok akibat. Eh, takbir. Kau nyari Mustafa berarti. tidak ya mikir mau kan nyari Mustafa. Eh, Mustafa aku modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Wis. Ya apik ngono kanggo calon wali ya apik. Syaratnya wali ora mikir. Dan jari bangun gue coba jogeman hak menjadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoknya agak mikir gue gue iso wali. Tapi nak ulama tuh pinter. Tadi <laughs> wali gue iso lewat jalur bodoh. Tapi ya tadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso iso dialulir gampang anular. Ketua daerah setuju iso di PHK kan, sing wali-wali. Enak wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah Sing penting iku jare saya Ramdan Al Budi, sing penting kowe iku muni ana sebabe. Lungono ya, sing penting kowe iku muni ana Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabibul asbab atau wajibil wujud. Mergon aku darani alam raya ini, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh nggak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Di akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal ini alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam yaitu Allah. Tapi soalnya sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora sida Allah sing Allah sing iku wae. <laughs> Tapi ono pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sida Allah sing Allah sing sedurunge Nah, sebetulnya <laughs> kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh mohal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. ada. Yaitu jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? besyuruk dengan sifat sal salbia. Luwe gampang kue darani alam no oleh sesuatu sing wujud yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kue darani alam disebabkan oleh Ya Itu jenis bisul. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame atau muhalid daur bek tasal So, kisah rasa mikir daud sasar malah bulat menek. Paham ya? Jadi dit itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernapas, iso ngamuruhin, iso ngenyah, iso macam-macam mau nyek rohin barokah ngurangi ini nambah jadi ini ngurangi ganjaranku kena ngeyak gue tapi kan stopku gajaran akhirnya ra apa-apa jadi dadi tak kek jane ora dosa ngurangi gajaran tapi kan cek cukup lah nah itu saya cukup karena misalnya yang mulang itu kan satu sih gajaran yang ngeyak loro apa yang ngeyak loro cek 90 waduh cek susuk jadi agak aku mau totalan totalane lah mau karena aku mulang ini gak di satu. Ngenyak musofa ah, paling siji lah gak di loro. Berarti cewek roh sangat puluh. Sama. Tapi nak ngenyak musofa ah, langsung dosotok kan kira mulang mulang nih. Jadi kau jadi roh aku roh oleh gitu. <laughs> Eh rungokno ya. Iki penting ya. Gue ngelatih tauhid. Ya napa gue ngelatih napa? Tauhid. Eh, setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori Tobiyah, Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah, ya, eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, set, turu, jagungan, semuanya seperti ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan tuh Tuhan. Sampai akhirnya orang paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah loh ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini e, cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa. Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, eh, betul Anda ingin iman? Ya, kata Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Ya. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, Allah ma'rifatul. Caranya adalah bina dari sosok dengan pikiran sing sehat. Eh, kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus tak tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh seneng yang ada sebabnya misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat kodim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib apa atau wujud superior atau wujud super kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai kiai tidak menerangkan gitu bapak. Sehingga saya nyari nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa penyeb, yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin instin bilang tuh kau prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah eh, Islam yang mengatakan itu, coba saya cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min Itu gak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladhi kholakokum. Walladhi naminkom Ikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah nyembahlah saya. Saya itu siapa? Dat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai tapi kelirunya kiai kiai kalau nerangkan langsung Allah tentu PKI pikirannya Allah itu siapa Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Cuma langsung Allah, nah langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? E, bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak kayak pegawai KPU, jadi nak takut tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mata kulu fi hadar rojul. Jadi nggak mata kulu fi Yang diajarkan mudin itu itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa itu sebetulnya nggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat nake tanya gini, mata kulu fi hadar rojul. Bagaimana komentar kamu tentang hadar rojul? Bukan Nabi ngidang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW, tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, Coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Terus kata kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mukmin awil mungkin orang mukmin atau mungkin mungkin itu yang keyakinannya benar karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu dua Muhammadun ja'ana bil bayina diwal huda fa'aman nabihi wa nahu Kata-kata bil bayina. Orang itu tuh, orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayina dengan bukti yang begitu jelas. Mana nih bayinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblat pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi ya, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi aku mereka ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita, kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as salatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Ya, Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud yang pangeran, dikon ruko, dikon happy dengan pangeran? Itu satu as salatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Ujar Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Apa moro mai wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obong Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang, perang itu kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi sangking senengnya sholat itu nak lungo, kok sholat sunnah, itu ayo nama tawat jadwi rohilatu, kadang madem ngetan, madem ngulon, sementing iso, So. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Sangking muji ini sundul langit. ilat kurrotu aini ini sholat. Aku ayam nak wes sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan anggar uang nyawa ini wajib raiso iso ngadeg lugu, raiso lugu, laya-laya raiso mengkas menggis lah salat ning ini. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan dan apa? Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi gue gak apa sih punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya atau tokoh dunia Aristoteles, Plato meskipun iso dan menemukan benda ini relatif ya mestinya relatif Misalnya manuk doro, ya rumah nongki. Misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan terkuku Iya jari terkuku lang itu ganas. Tapi jari ular. jari ular tetap terkuku bel apa? orang itu sing sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo iya ganas, ngomong korban. Ya Tara. Lho lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nis nisbi. Wedhus itu ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus berkor pangan sak. <laughs> ya santung ngono ngene kok. Artinya apa? Instin pinter ngene aku kok ya iso nah, maksud saya Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi, dadi seksine nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jari kula diutang jasa Bu Ibnu Hajar Asqalani. karena apa Nabi bojone akeh. Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mantel. Mung jenenge ana marwah akeh kudune mantel. Tapi harus ditakoki kenangane wek Nabi ya salat. Jare Aisyah di bojo ganteng Nabi ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ya tetep tinggal. <laughs> Bojoku dia kenangan kowe kowe ngono to ora ngono. <laughs> Artine nabi ku gak main sholat salat bojone sing dimaru ditakoki wong ya yo kenangane yo. Salat jare Aisyah aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas sholat itu aku dengar kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana itu, Enggak usah terus terusno sebabe apa kira. Elek judes elek melarat sebuah kono. ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok janazah. Nah, nabi ngadep, aku tak jujur no. Nabi nak sholat suwi. Engkau nak aku keturun, engkau nak ndek apa sujud, fago masani biadi. Terus aku didudun, terus sikilku tak ingkat. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di di balik yang dipakai tidur. Orang orang saya gaya-gaya gon sholat tapi tidur sholat paham gitu. Nabi ku masyur sholatnya nenggon kasur si tidur dulu. gono kasur ya borat pokoknya gon apa. Jadi orang gaya-gaya nanggon saya kan gak usah gaya ruang apa. Sholat nganti ono sawang ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi itu Lagi-lagi kenangannya apa? Sholat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai doi so nirokno sholatin Nabi. Ummu Aiman itu tonggone Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Dolan ning gone Anas iku bareng dolan berarti sugoi di jongkoe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah, ayu mau diin tuh ribuan usol dia ya di panggonan sing kowe seneng aku sholat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane, aku di kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi sholat di situ. Jadi kayak apa? Gue itu gak mungkin uang kok duwe ide sholat nih. Iku nak gak nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana, nah gue jawab mau karena hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku nabi kok di nih. Makanya yang ngerepek ya oleh oleh ya ora pokok ini cuma saya tidak tahu apa mungkar nakin menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerang lo tes tesane mau lima mau apa apa marah buka terus kemana buka di bujuk kan bangun tidur Tes tesane mudun kira. Bu sing mudun. Kira kira kira man marabuka terus waman nabiuka sinuka rabuka usul butuh terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono cek Karmen cek Karan sampean dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae. sebenarnya kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sebenarnya sebenarnya Gus kabeh pokoke sebenarnya Sampeyan kan jamaah abuka kan Ibrahim. Malaikat itu lugu ora. Wah bodoh ini ora anak. Kowe anak <laughs> parmen ngono anak-anak. Nah, Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini begitu ya saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada lima mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, ketika mau Nabi kabundut sudah susah lah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam uh, buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit orang semua di masjid tetap sholat. Masyur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawat juwa rawat juh. Nabi baru nggak sholat berdua sholat, semua nangis pol. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah do sholat. Semua nangis pol. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu. Sudah di, kepalanya sudah di asbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, cung aku gandeng. Ben iso sholat, terus dipapa. Dipapa aku Sayyidina Ali, Fadl. Fadl itu saudara Siti, uh, saudaranya eh, Abu bin Abbas Fadl bin Abbas. Terus Nabi Yuhada bin Arjul ini di papa Al Fadl sinten? Ali. Terus kemudian ikut so ikut jamaah masyur terus akhirnya Abu Bakar mundur kemudian Nabi ngimam lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat karena begitu spesialnya sholat ini era sahabat ya orang-orang yang rasa ini karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intakola ila rofiqil alam, ini dengerin betul ya Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intakola ila rofiqil alam, apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, Jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dari urusan dunia wis ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mana ada kontestasi imam, paham? Tapi <laughs> gak tapi kus akal-akalan aja nah, zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mana tak kau itu, itu zaman sahabat terus no. Loh, tapi zaman pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena nah, Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridak no dipimpin Abu Bakar. dia ya sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, sumpen ben jong kowe nak ibu mahsyar iku. Amal liyane iku hisap. Pertama Pertama hisap iku sholat, terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu Gimana supaya orang kaum marginal, orang marginal itu sendiri orang rom. Supaya ke tengah. <laughs> Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumus saya buat pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikael ora kepen rezekine ngentekno. Jadi us gak pikir sampai uang melarat sholat, salat luwih dibela timbang uang makan sholat, Mergo uang makan sholat jenenge berjuwis, Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM ada belok kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jem jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis anti sosial. Sing ora salat terus Allah ngukum tetap di film-film mergo napa mar marji. Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, dhuwit sidik, nggo geng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Ku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku, sapa wae wong paling melarat ning donya terus takut ya asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masa lalune? Wong merantau seneng jalan-jalan, itu rata-rata ya nak mutung Melarat neng desa izin, tukaran bapak Pak Dep terus mutung anti silatur rohim minggat. Minggat sementing ngawur dulu. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke keriski adalah qotkur rohim. Wong lungane wae ngadu ngadui dong? Ibu jenenge apa potur? Terus dihukum bapak pangeran merantau Kang Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tepuk bila-bila nih. Mereka kau mau itu marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya itu punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap koyok bos berjuis. Santri yang kerja, ngurumat apa kebon kiai ini tengok tengok nengok mah untuk setoran jadi nganggep kiai kok ketua geng <laughs> mereka kiai ini nengok mah tengok tengok mulang nggak santri ini ngurusi kelapa nih ngurusi panenannya terus disetor ngomong nah, kan antara kiai ketua geng <laughs> terus yang dia gue bilang kau apa melarat kau melarat itu kurang lah akhirnya gerakan sama rata sama rasa itu korban pertama PK mereka dia ora ibadah jadi uang sing diparingi jembar kayak pulau ini kan mulang Terus rugen salam template. Jago kok ketua preman terus setoran ngono ae. <laughs> Aku ora kasar. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai perkarane ini ngono iku. Yo kayak agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa matakillah insyaallah makhraja. Mesti orang orang wong takwa orang diurusi pengiran. Kulon kuwi ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pengiran umum yang kaji kulo yo ya kaji umum yang pak yurabi yo yurabi cara kan. aku butuh wayu untuk akeh kan cuma yo ya. pokoknya gampang kabeh cara gelem cuma iki kan jogo toleransi sampai wong ra payu-payu ya, itu saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur itu cerita gini. Gus kalau di sini orang alim, oh, kalau ingin nikah kamu dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. <laughs> kalau anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. <laughs> ini Madura negara Islam. <laughs> ya pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau roh ngono-ngono itu jadi saya kaget tuh masa gitu ya aku. Itu ada penderanya lagi. Eh, pengiringnya tak tanya apa betul gitu oh iya betul betul betul sekali Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. <laughs> Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habib itu belum pernah debat kalah kecuali nggak orang. Tapi di sana juga gitu guyonan. Tapi memang orang Madura itu guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya oh gue ya. Orang Madura cerdas-cerdas, jadi mau sekarang bisa bayang no itu. Pikir gue sebido memang. Nah perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. <laughs> kayak di Thailand. Dan nah, ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih ya karena memang e, sebuah Banjar ya karena e, Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdi Somad. Syekh Khona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama si Arsad bin Abdi Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Holy besar di Banjar itu? Siapa itu? Uh, di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil dan kiainya ya orang Bangil tapi dia beliau orang Banjar. Hmm. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa? <laughs> Jadi sudah hidup di Bangil itu memang tetap pakai bahasa hmm. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi koyok iya. Kayak saya itu yang dapat SMS entah berapa sampai lupa lah jumlahnya. Gue saya ini orang Sunda, tolong ya kalau ngaji bahasa Indonesia. Kadang orang Kalimantan, orang Sulawesi. Padahal saya sebetulnya mau fanatik kayak orang Banjar. Tadi wah wah, wah, Saya tuh sering dapat SMS itu ya orang-orang apa saya youtuber youtuber itu. <laughs> Gus tolong kalau ngasih pakai bahasa Indonesia ini nggak sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Ini cerita. Ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari nya. Cari apa? nya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita luwih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lha iku jenenge Paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam ya malah gedeng bareng dong barang rawan kok wujud no barang sing oh. Oke milih gedeng waras waras. Makanya agama ini likaumi yakilun bagi wong sing wa waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin tak fatihah. Apa menerima logika karpean. nah kalau menerima aku iso niru saya tadi. Paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya ra paseh. Cek baleni nah. Pomone kok wis gowo Wah. Hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula sak kepala sekolah sak krun. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi ya guru SD oknum mboten mawon mager. Ada mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocor nawa. Ya no didik. Sing guru umum jumbur, jumburul guru ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Orang Wong oh, ujiane mau kan akhirnya dibaca rokia, iki barang donya kok ora kasar, ora kasar. Nak ra percaya takokno Gus Mbak Piye gitu. Wong iku sosowan lho. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocorno mbek kiye-kiye ra apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung Kan uji, ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, Pak. Paham ya? Akhirnya tak kok, suan kulo. Kulo pas neng gerdu ya, gerdu pondok Sinar kulo sinar Pak. Kok guru-guru rene kok Gus, apa betul, Pak? aku ya aku ya tentu mendukung kebijakan rasa dibocor roto. Aku ya terus nih ngene. Iya nak ujian bukan ya iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujian bukan naker. Sembrono. Dadi ono utak aneh kuwi ono Aku ya ora tau bayang ono ono diutek ngono ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lan apa cewek tak ono Gus, Pak. Ya takokan pertama ngene, apa Ujian mau karena itu takut apa kok sini ini. Ibu dibocor kayak iyo lo dibocor apa <laughs> Wah mata nongol. Eh, repot. Repot repot. Ya, tapi rawol lah Kang ya bocor ujian nasional. Kulo sepakat lah ujian kok dibocor. Lah soal karena nakir iku legal, kan wes wes pokoknya oleh karena nakir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu Sebetulnya yang di Modin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, "Kenapa kamu nyembah Allah?" Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai awal asal usul aslul mau sudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. wasi lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucu. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar nah. Nabi orang nabi piye to, Mus? Wes contoh paling gampang sholat. Makanya Nabi kalau mau jadi sholat sampai as-sholatu aima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen makan, Cina ya kepengen makan, PKI ya kepengen makan, lonte nganti ngono ya kepengen makan, copet garong nganti ngono ya kepengen makan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen makan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana mus sholat. Gusti gitu, ben anak putu kalau kiat sholat, gitu sukani duit. Sepi menungso. Wate sholat tuh nak di duit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana mus sholat. Lagi faj al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Jadi wong tambah tua, pulau tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi betul, Robbana sholat. Jadi bukan kok ngintikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liukimu sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menuso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Kenapa? Sholat. Dan disebut Robbana liyukimu Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya lagi, kalau tidak Nabi itu tidak tidak bisa. Faham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di mami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, as umati, umati. Tapi ya tetap nyebut as-sholat, as Semuanya. Lu itu kalau tidak nasi tidak bisa. Donald Trump malah raiso aneh-aneh Nah makanya tapi zaman akhir ya tes tesan sholat terus jadi serakaru karuan. Oh itu itu kias ma'al farik cara, ilmu ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru karuan. Tidak. Nah, tes tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau warm terus atem Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh. Enggak privat gak ono rugen, pek pek pek. Ono laporan perbankan ono komane wis eh, bulat no bulat. kan dia nanti matematika pokoknya laporan kok ono koma eh. bulat no bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Eh. Tapi agar koma bulat no Anjen santri wis biasa, misalnya badi sangang atas, sewu. Mbak badi sewu orang atas ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa kan? Angel, bulat. Serepot. Umur terus no. koala syair Abu Nuwas. Dawa sobo syair rupane Abu Nuwas idominu iklan domenun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa jadi Abu Sinten. Nah, wong Jawa tukang oleh jeneng wis kunane biasa. Lah iya, di dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarang anak Talibin. Nah, ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, madane. Sato dadi Seto. Repot. Lah ya Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro barak Bukondi. Nah, wong Yogyakarta iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat menculot jadi kaget. jadi dadi orang wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Sadaten dadi sekatan wis ya, Maulid ya jadi mulutan. Ya, tapi ya apa? Ija ija ono sisa-sisa apa? Mana sampai ono sing mitos no, apa wayang loh. Jadi Semar Samir nak. Apa? Cita itu togok ya. Toko aku toko, terus sama sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho do iso kan Berarti kayak Nusantara santara. <laughs> Jadi kan firqa pitung puluh telu, ketambahan satu, pitung puluh papan. Islam no? tapi mesti dora terima ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah ahli sunnah wae orang sama. Tapi seramah masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Lo sering takut ya. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju Ini kan berarti ada ada idealis. Aku buku apa? Wong Soben ben sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kowe wae. Wis setuju ra setuju penting. Penting pangeran maklumi to ora. Kowe ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Kala syair Abu Nuwas. Nggih eh, maca Abu Nuwas Abu Nuwas. Abu Nuwas ya. Ben Indonesia, napa? Bener-bener bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani wa talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kana ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji triji uh, eh, tanu sani kang obah-obah terus jadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas ayat tata harokan itu obah terus ala atiki yang atase pundak Abu Nuwas ngucape ngene Bahri Tawil Dunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Dunubi utai piro-piro dosa ingsun. In fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. Lawa rahmatu rabbi utai rahmati pengeran ingsun min dunubi sangi piro-piro dosa ingsun iku awsaul wis jembar. Dosaku ki aku ini kathah Gusti tapi rahmati jenengan luwih jem jembar. Wa ma to ma ilan ora ana te ma ingsun fi solihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun hu ing saleh. Kula koma, tomak mana nih arpar. Kula arpar rohmati jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Oh, karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa ter? atas nani tetapi ini utai saat temen ingsun sunsi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku omak sapa insun to berharap sapa insun. jadi intinya arpar rohmati rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah bukan kapasitas amal kita kalau amal kita tidak cukup karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria so, sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jem, jembar. Wa te Allah iku Allah Allah maulah yatuh bendero, ingsun. Allah dikang gua kang tela ku khaliqi tidak sing nyiptano ingsun. Kalau niku sakjane pengen ngaji sausnya tanggal 20, tapi tanggal 24 tuh sing rabi nu pernah guru mantu. Santri kulo pas niku rabi terus Wah, pokoknya kakek wong rabi itu kan Bukan musim nopo. Dino itu orang telu, sing terkait pulau telu. Kabeh nganggep kulo niku lakon ana sing kon ngakat, ana sing kon dongak nempok. Repot. Aku nah, meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi itu bareng-bareng. Mari kia ini bodoh. Jadi oleh nggih tanggal itu. dino itu tak cara tak tekan Ini ono pitu sing kawasan kutok. Tak tak kok bodoh biasa jare mereka. hitungan Jawa nek kan. Padha Iya, Nusantara bener. Jadi wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa iku apa-apa mau layak do bendera ingsun aladi. Rupane zat wa kang teladi khaliqu zat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu men ingsun laku maring apa wa abdu niku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya aku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepuro ya fadalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan lamun ana apa ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama ana. Fama mongko te apa ana yang isun asna asnawi iso agawe Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa? Ya kalau cerita Kia yang paling saya kenang tuh begini, ini rumah tenan. E, meskipun cerita itu analogis, hanya ya, analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, Orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita apa? pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu toat dan tidak pernah masih maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Sesama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang lebih suwargo mergo ngamalmu. Nak mergo ngamalmu ya puluh tahun, kowe ngamal puluh tahun ya swargamu puluh tahun. Sing iso selawase ku rahmatku nak amalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Kiai ku, Gusti, Buatin kerana ngamal kula, krana fadhole jadi ngajar pengen harus keliwat, kayak situ." <laughs> ini makanya eh, kita harus yakin Gus Wargo itu mergo fadhole Allah. wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, Gus Wargo fadhole Allah oh, mergo amal. Nek ngono ora amal, wong stres itu. paham. Ya? Maksudnya ora ngono ngamal itu bukti ekor. Misalnya kita sujud sholat, itu bukti ekor nah Allah itu pengira. Paham ya? Soal kok melebuni warga kita mergo fadole Allah karena ekor itu kebutuhan, ekor itu kebutuhan. Saya kira tak bedai. Dua ditambah dua itu berapa? Empat. Jawab empat itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan empat itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang sepuluh ribu. Ada gak hubungannya uang 10 ribu sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenar benar. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka, surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenar, Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pember pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak ingin nih mus. Dua tambah satu dua anak buat jawab papat mus. Tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Eh tak jawab li mau timbang rantok popo. Lalu gue stres orang ini. nggak jawab stres terus Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki kita. Malah Allah ginate duko, masyur nih hadis kudsi. Ilam akun akhluku laulam akhluku apa salah sih laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa jadi Allah kadang ya coro coro manusia ngenes laulam akun umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk umpama aku ora gawe swarga neraka apa kowe terus rasido nyembah aku mergo roh ane wong nyembah pangerane mergo demi lebu melani pangeran takok umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe rasido nyembah aku Kebetulan situ aku tidak guna nih opo. Lagi <laughs> kok sampai jadi jenis yang unik itu kok sampai. Mulan kalau direncana kenal malaikat malik tak kon nyekeli sing ini gitu. Kalau nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat Malik. Dia gak minat narik kita nih rokok, bagus. Ridwan itu gampang, itu area aman, apa? Hmm. Jadi misalnya kita beda mas ya. dua tambah dua berapa? Empat. Empat itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab empat tak kasih uang satu juta. Tapi kan uang satu juta dengan jawaban empat kan nggak ada hubungannya. Tetap dua tambah dua itu empat ada dia maupun tidak ada Dia ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah dia suwargo, cek orang tetap Allah itu pengera. Mana Allah tahu mempertanyakan, cuma misalnya aku ragai suwargo terus kira nyembah aku. Kok gue jawab iya, wah. Celek tenan niku. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya ya Tuhan nafsul mut maina irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi buat kuli jangan. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nggak nganggep aku sekian ini, iku wae tak kongkon perhitungan rapantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ini di Jakarta iki tiket iki. Apa ya piro Gus? Iku ra pantes. Ambek guru ngomong ngene ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitung hitungan iku ra kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu lasari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. iku ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel ya Allah ya Allah muga do waras. Lan latih ikhlas ku dilah. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani. Ya, karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu nggak ketemu aku gak nyaman. Aku mau ngaji orang ketemu Gus gak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin saya manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustofa sumpah kok salahno pangeran. Iki umi maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, gue ngaji ikhlas, sebuah kok totalan. Kok syukurane nang swarga rahataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwe. kan. Cara Salman Al Farisi ngono, Salman Al Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jari Salman cung kok ejung syukurane nek ning swarga. In dakhaltu jannah fa ana karim wa in dakhaltu nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Mbok syukuran jeng kowe tak undang. <laughs> ya enak lah gratis urus swarga. <laughs> Tapi aku direncana, kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. <laughs> Tapi nak arah ketemu awas. arah ketemu di mana kamu? Apa rasa syukuran mari ketoron asih ketemu. Ya kapan kapan syukur ada. Rukun itu usul, karena hatam jalan beli sapi jadi Rugen. Ini kan. Tapi dia sing kon masak. uang masak wong radian itu terus dikakno dene. Ya jadi latte ya. Jadi latte ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dati ku hak hak Nah, qala lafal hakku wal aku. Jadi dua tambah dua papat itu barang hak. Barang hak itu rano hubungannya mbek servis sosi sosial. Jadi satu tambah satu ya dua, untuk hadiah atau hadiah ya dua. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini nggak mengikat, nggak ada hubungannya. Tetap satu tambah satu itu. Dua. Oh, coba mendingan ini satu tambah satu. Jangan kayak inopo. Nara buka ipopo ya tak jam lima Misalnya pangeran ngono, cong gue nyembah aku ya, aku pangeran lah cek nopo Gusti? Ya ora tak kei apa-apa, oh, ora usah Gusti. Atok nyembah Firaun sing kei dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman, milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut nak wong wis baya imaman la yubaihu illa lidun ya biat imam ya faktore mate. Sok ben barokatul arti dicabut. Lah saiki wis ngono. Mana Indonesia jadi kaya raya urip dora karu karuan. Wis baru katul arti iya. milih hmm. RT, milih ketua opo wae. Duit. Saya karek milih ulama sing rum duit, mulane rasa diterusno, paham. <laughs> Ya mergo iki cek ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangnone enak cek payu. Bener, nak kompetisi ini duit bisa nih innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mulane baru katul arti ku Nah, saya saiki wis ra somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, paham. <laughs> Yo ya saiki ku keadaannya wes ngono ngono cek waca somben bang rasa iki. itu diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki yo ya wes wis apa dhisik-dhisik. <laughs> Wis suwi apa Wis suwi saya, Bocah ora kuar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di noco dungane kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufifa. Enyen to ora ngandekno sapa apa ora ngandekno hu ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Walayan sura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengen ora dipermalukan Allah di depan umum, untuk membaca buku-buku kejelekannya di dia. Jadi gak gak dipertontonkan kejelekannya. Ya, faljat umongko donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Niki dawuh Kanjeng Nabi lho fidu burikul salaten ing dalem saben-saben bar napa so salat. Bahwa wa hada doa iku ngene. Allahumma ini nate kula sukanon. Eh, soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau podo sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma wa inna maghfirataka kalau dulu di kitab Hayatul Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten inane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arja luwe ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembari rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan a amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satana rahmate panjenengan Allah wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam aku namun orang ana sapa yang iku ahlan iku layak. An ablu go eng yento nyampe engsun engsun nyampe rahmataka eng rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, wa kamu engkau te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antabluwa yen to tumeka apa rahmat ni ing Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata, kulo ngerasa nut. Ini kulo suwon sing seneng kulo nih dungo ya sering-sering banget. Imane dijogo. Dungo yo kadang-kadang wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung do, dungo. Untuk amane Allah ya zaman sedurung itu dungo. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku no kabeh iku minau. Minau. Saya kita tak bedhei, no tenan. Kayak kulau mulai cilik kan urip. Umumnya caci ini ugen yo ya dolanan nekeran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoknya yo seneng. Paham ya napa? Seneng banget jenenge caci Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ya kenal pangeran, yo ya ora yo ora donga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, ya kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme zaman rung roh yo besi wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge Paham ya? ini ada orang nyun saya misalnya jadi lonte umur 20 tahun. Bareng jadi lonte umur 20 tahun pertama untuk rezeki itu mergo dibokeng regane sak juta. Hari kedua dibokengnya regane 500.000. Terus ratus ini. kan. Lah aku ada jadi lonte mangan konti. Laki nani umur 20 tahun orang jadi lonte ya bisa. mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane juga jogeman jadi PNS tambah kafir, jadi guru malah jadi kafir. Kowe bareng jadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir jadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman urung PNS ya tahu seneng. Zaman urung dadi mubalek ya tahu. Lu bareng wis dadi lari larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan? Nan rahmate Allah zaman kita urung jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya senang, aku zaman ngontrak melarat tuh ya senang, Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dewi ning kamar ana sing ganggu. Malah juga kenal kue kira untuk masalah. Buka butuh ngaji mbok paham ora ya rano. kue untuk ganjaran wong golek ilmu. Kulo nanti diomongi santri ya untuk kerajaan santri sarang tapi konco kulo. kejadian jenengan mbek ganjarannya kata kulo, kok iso. Hadisnya uang golek ilmu itu mlebu swarga. sama ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Jadi hadis iku kanggo kita sih golek, sampai ram mlebu hadis wis sentuh. Wah, sembrono juga. Lah kok ape bantah so banyak nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho, ora sentuh. entuk. Sembrono. Ya rada mau murin. Rian zaman kalau sarang sering wakil gue. Nganti saya wis dadi kiai. Barang dari kiai, ya wah pulau pancet ya ke kalah jenengan jadi cangkem wae. dia ku rada kurang ajar dari kiai kurang ajar. Nah, dia ku rapati senang mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kurang senang pulang. ilmu ini akeh orang mulang. Terus piye ki nyalahno aku? gede ki aku jenengan. Aku tahu tau golek ilmu. Dadi dosaku sih hilang, mergo gula ilmu. Aku wis gula golek ilmu nyalahno kiai gue Bocah iku kuat jane, Pak. Man saiki pawan sawan teh, seragam garu-garu. Kula rate itu, dadi nih alasannya ngono. Dene nyen jarak. Aku banyak roh kepengin untuk ilmu. mereka nak engko kecekel iku jenis gak golek. Jadi nyen jarak nih orang tuh ilmu cari jarak ben. Lah pokoke madhep ngono. Dadi <laughs> golek terus orang weruh apa? kecekel ben mlebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dul dul Hadisku malah al ulama warasatul anbiya. Lho piye Gus kok aku kasil? Lah kowe ya ngadu. kalau baleni ya Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Ya, kafir lugat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa Luhut, Kafir luwat itu kala in sakartum lazidanakum malah in kafartum. Coba misalnya gini ya. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini, wah saya ini seneng duitku kuake, karyawanku kuake. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang ini seneng mau terima diutangi sepuluh ribu yang ini seneng perkara dikei harapan konco, yang ini seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Barang mapan kok mudine seneng perkara mapan bukan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lah. Coba zaman ke SMA. Mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis orang era karuan. Mergo dua dua ribu. Ke latihan jadi kiai. Bojo mengamuk terus. Salami template pulau 20.000 seneng era karuan. Bareng jadi mubalek kena narik. Berkok kebutuhan tinggi. <laughs> Wah, aku tetap engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan. Kelakuan ngono. Oh, tak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku aja lawan. Ana kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ada sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang, butuh sesuatu yang di atas 200 ribu. Sampai sekarang mesti bilang, Pak kalau setelah saya di, Pak, Pak itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya beli ini. Sampai anak saya yang paling kecil. itu Karena nggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu ya. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi ya memang tak tradisikan seperti itu. Aku roh anak-anakku cilik dolanan naik keran, udan dudusan semua aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abegah. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso. Cah cilik-cilik dolanan udan-udanan usuwen. Puluhan tahun mereka seneng hal-hal yang kecil dan Allah mampu memenes anak yang larat-larat ya seneng dulanan, Lali nak wong tuane. <laughs> Bocah ABG-ABG wengke era karuan lali nak wong tuane jadi TKW. Coba saking pintere pengiran memanet senengi kaulan, Bareng tua-tua lali syaratnya seneng balik kondang. Syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi. Syaratnya seneng jadi wali sing suanane akeh. Lu apa apa nih Seneng ora usah syarat, pokoknya anggere rasa anu rahmat itu seneng wa anna wa haka wa abga. Lan kula nanti wah kampungan gua lu enam suar tak protes dong, Yakin. Lan aku direncanakan kenal malaikat malik, mau tak kon nyurtir sing mentale ngono. Uh, kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu, misalnya dadi lonte umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni, Nah aku rasa dadi lonte mangan opo?" Lah 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia ada makan? Paham ya? Apa dia ada senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang kan juga pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah seneng sebelum jadi kafe apa tidak pernah kayak aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa ora seneng zaman nek yo melarat ya seneng ae udah mbek pangeran damai rano ono sing ganggu ya seneng ae saiki ya seneng <laughs> mergo ketan ono ya seneng ae lah wis seneng gue rame-rame napa <laughs> Lah iya latih urip iku fatkhuli fi ibadah Lah mulane kesupen mati yo ya ngono. Gusti ketika saya hidup iya gak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu tidak ikut noto paru-paru, tidak ikut noto jantung, tidak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya tidak? Tidak tahu, tahu-tahu hidup. Nah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku tidak seneng lemah, terus caranya urep ya. Zaman ke urip lah ora roh Berarti ya ngene Gusti mati game pun zaman urip kalau ya roh carane urip mungkin mati ya roh meneh. Cuma kulor tetep roh nah anak ke ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatuhuli fi ibadi wadkhul jannah. Wong saiki orang logika. Menurut logika, logika mbahmu. Ya tobat ya, Ya tobat ya. Nggih, enggak enggak, wis kok. Tapi wis keren ini jawab gue wis keren. Ya, semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Ya, aku mau. Misalnya kepengen seneng, nak cara pikirannya uang, entah ini dia duit, entah ini jadi pegawai negeri, jadi kiai top, jadi mau balik e kondang, ora usah ngono. Nak kue kepengen nem seneng, Allah duwe cara carane nyenengno kita tanpa itu semua. semua. Mergo Allah di sifat apa wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satamne Allah iku haka, Wa ya Allah iku haka, zat sing maringi nggu guyu wa kalan sing maringi nah Mergo li anna karon saat rahmati Allah taala wasiat jembari apa rahmat kula ini saben-saben perkara ya arhamar rahim. Ya, Alhamdulillah ini alim Alhamdulillah Alhamdulillah.